Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Nah, barakallahu fikum. Ewa, perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis. Nah, barakallahu fikum. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembahasan sambungan daripada al-jarh yaitu at-ta'dil. Nah, sambungan daripada al-jarh yaitu At-ta'dil. Yang mana at-ta'dil rekomendasi sudah kita lewati. Na'am barakallahu fikum. Syarat-syaratnya dan juga jenisnya. Naam, sekarang kita akan memasuki eh, tingkatan-tingkatan eh, daripada ta'dil tersebut. Wa li ta'dili maratibu. Dan untuk masalah ta'dil rekomendasi ini ada bertingkat-tingkat. A'laha yang paling tingginya madalla ala bulughil ghayah fi yaitu ta'dil rekomendasi yang menunjukkan atas apa sampai puncak daripada rekomendasi intinya puncak yang paling tinggi itu nah misal austakun nas seperti manusia yang paling sikoh au ilahil muntaha fit tasabbut atau kepada orang tersebut apa masalah tasabbut nah masalah istilahnya apa kekokohannya nah intinya puncaknya kepada orang tersebut Intinya itu dia benar-benar na'am barakallahu fikum sebagai sumber. Asbatun nas itu termasuk juga. Paham ya? Asbatun nas na'am barakallahu fikum fi fulan fulan misalkan. Itu termasuk juga ya, termasuk juga na'am. Jadi mencapai tingkat na'am barakallahu fikum fikohan yang paling tinggi gitu. Atau mencapai tingkat na'am kekokohan dalam masalah hadisnya yang paling tinggi. Summa kemudian ma ta'akkada bi sifatin aw aw sifatain. Kemudian termasuk ta'dil yang tinggi juga adalah ta'dil yang dikuatkan, ada taukidnya dengan satu sifat atau dua sifat. Amlum. Contohnya siqah, satu kan? Ternyata siqatun siqah. Dua kan? Nah, seperti itu kuat juga seperti itu. Siqatun siqah misalkan. Kita lihat. Misal siqatun siqah dua ya. Aw siqatun sabtun dua. Nah, aw nahwu atau yang semisal itu. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, yang seperti ini tingkatan yang paling tinggi. Asbatun nas, ausakun nas, dan sikotun sikot, ya, sikotun sabtun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya wa adnaha kemudian yang paling rendahnya, yang paling rendahnya ma usyira bil qurbi min ashlil jarhi Nah, yaitu orang yang dia itu dibikin masyhur atau istilahnya da barakallahu fikum terkenal dengan apa? Dengan jarah yang paling mudah untuk dia. Maksudnya itu sebenarnya dia itu bisa dikatakan apa? Ta'dil tapi takdilnya enggak terlalu tinggi dan juga dia sebenarnya kena jarah tapi jarahnya enggak terlalu rendah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti salihun. Nah, sifulan salihun maksudnya nah barakallahu fikum salihun ini tingkatannya tidak setingkat tidak setinggi yang sikoh tadi Bang ya, di bawahnya. Nah, tapi ini sebenarnya juga menunjukkan dia itu enggak terlalu kuat itu loh. Jadi ada ada se, se, semacam jarah tapi jarah yang tidak sampai bawah sekali. Paham ya? Nah, tapi dia kena takdil juga, rekomendasi tapi rekomendasi yang tidak terlalu tinggi juga. Nah, au muqaribun itu juga sama. Nah, berdekatan atau yang semisalnya intinya hadisnya masih bisa dipakai. Au yurwa hadis atau hadisnya diriwayatkan. Au nahwu atau yang semisal itu. Wa baina hadza maratibu ma'lumat. Nah, maratibu ma'lumatun dan eh, di antara ini masih ada tingkatan-tingkatan yang harus diketahui. Intinya barakallahu fikum untuk masalah jarh wa ta'dil eh, ibarah atau ungkapan-ungkapan jarah itu ma'ruf. Cuman jarah itu ada yang syadid, ada yang tidak syadid. Untuk masalah ta'dil juga ma'ruf. Ada ta'dil yang tingkatannya sampai puncak. Nah, barakallahu fikum rekomendasinya ada pula yang sedang. Nah, tidak terlalu apa tinggi. Kita lihat berikutnya. Wa yustaratu li qabuli at-ta'dil syurutu enam syurutun arba'ah. Dan disyaratkan untuk sebuah ta'dil atau rekomendasi itu diterima, nah barakallahu fikum disyaratkan dengan empat syarat. Maksudnya ta'dilnya diterima itu kalau terpenuhi empat syarat ini. Kita lihat pertama, an yakuna min adlin. Jadi takdil tersebut sumbernya dari orang yang memiliki sifat adalah. Nah, fala min fasik, maka takdil kalau sumbernya dari orang fasik itu enggak diterima. Nah, karena apa? Karena dikhawatirkan orang fasik membawa kabar enggak benar itu ya. Oleh karena itu kalau datang kabar dari orang fasik itu pun kita diminta untuk tersebut. Benar enggak kabarnya gitu ya? sebagaimana firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu in akum fasikon binaba'in fatabayanu wahai orang-orang beriman apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa kabar maka tasabutlah kalian nah, carilah kebenaran benar enggak kabarnya ini jangan-jangan cuman nan kabarnya kabar burung maksudnya enggak ada kebenarannya dari mana kabarnya dari si fulan fulan dari mana fulan dari si fulan fulan dari mana fulan dari fulan Ujung-ujungnya ke fulan-fulan semuanya enggak ada temunya. Paham ya? Dan kalau tanya terakhir, fulan dari mana? Allah alam. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi enggak bersambung sanadnya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Nomor dua, yang pertama tadi hendaknya ta'dil lagi muncul dari orang yang memiliki sifat adalah ya. Apa itu memiliki sifat adalah maksudnya bagaimana? Mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus. Bihaitsu Naam yastanibu yastanibu yajtanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shaghair. Orang tersebut dikatakan jalan hidupnya lurus itu manakala menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shaghair itu bahasa Arabnya. Naam barakallahu fikum. Yang kedua, an yakuna min mutayaqqidin yang kedua hendaknya sumber takdil tadi, sumber rekomendasi tadi dari orang yang mutayakid, orang yang sadar. Nah, perhatikan baik-baik, orang yang sadar, bukan orang yang lalai. Bukan orang yang lalai atau orang yang ngelindur, tahu ngelindur antum? Ibnu Umar, ngelindur. Ngelindur itu orang tidur kemudian bangun tanpa sadar itu. Ngigoi namanya ya. Nah, seperti itu bahasa Jawanya ngelindur. Nah, bukan dari orang yang ngelindur. Fala yuqbal min yang yaghtar bi hal maka nggak boleh terima ta'dil itu kalau bersumber dari orang yang lalai ya nah yang dia nah barakallahu fikum tertipu dengan apa dengan dohir keadaannya secara keada, keadaan dia saja maksudnya apa maksudnya itu enam dohirnya dia mentadil diterima langsung enggak dilihat orangnya lalai atau enggak sadar atau enggak dengan ucapan tersebut nah barakallahu fikum seperti itu berikutnya yang ketiga an namin min 'arifin bi Sumber ta'dil tersebut hendaknya muncul dari orang yang paham dan mengetahui tentang sebab-sebabnya. Kenapa sebab ta'dil? Karena si fulan siqah, si fulan kuat hafalannya, si fulan nah barakallahu fikum si, eh, sabtun misalkan. Seperti itu. Jadi ada sebabnya tahu dia. Fala yuqbal mimman la ya'rifu sifatil qabul war Maka tidak diterima ta'dil yang bersumber dari orang yang tidak mengetahui enam sifat-sifat diterimanya hadis dan sifat-sifat ditolaknya sebuah hadis. Paham ya? Atau sifat-sifat diterimanya seorang perawi atau sifat-sifat tidak diterima seorang perawi kalau yang mentakdir itu kok enggak tahu seperti itu maka enggak terima takdirnya. Yang keempat, alla yakuna waqi'an ala man ishtahara bima yujibu rad bima yujibu dari riwayatihi. Perhatian baik-baik ini. Hendaknya takdir tersebut tidak mengena kepada orang yang masyhur. Eh, yang masyhur dengan apa? dengan perkara yang riwayatnya itu harus tolak. Maksudnya kalau ada orang perawi memang sudah masyhur, si fulan ini kalau datang riwayat ditolak, sudah masyhur seperti itu. Nah, kok ada yang ta'dil? Si fulan siqah, si fulan masyaallah qawiyyu, eh, qawiyyun fil hadis misalkan. Jadi ada yang ta'dil tapi orang ini masyhur dengan apa? Masyhur bahwasanya riwayatnya ditolak itu loh. Nah, kalau muncul seperti itu bagaimana? Enggak diterima. Contohnya min kadibin masyhur dengan kedustaan au fiskin zahirin atau kefasikan yang zahir yang nampak au ghairihim atau yang selain keduanya contohnya dia apa masyhur dia minum khamar dia jadi dia pagi harinya haddatsana fulan qala haddatsana haddatsana alan kemudian sore atau siang dia minum khamar mabuk-mabukan di jalan paham ya seperti itu kemudian ini masyhur dengan apa menampakkan kefasikannya di hadapan halayak ramai atau orang tahu gitu loh istilahnya masyhur nah kalau ada yang mentadil itu takdirnya diterima tentang orang tersebut karena orang tersebut masyhur dengan apa tadi dengan kefasikan atau kedustaan tadi itu. Mahfum salah ya? Nah. Ada pun yang berikutnya mengenai ta'arudul jarh wa ta'dil itu kontradiksinya antara jarh wa ta'dil itu bagaimana nanti kalau ada ada yang menjarah dia menta'dil, yang ini memberikan rekomendasi, yang ini mengkritik itu bagaimana caranya solusi jalan keluarnya bagaimana pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin